Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billah min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala wa may yudlil wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah. pada kesempatan hari ini Ba'dal Fajr, hari Rabu 17 Maret 2021 bertepatan dengan 4 Syaban 1442 Hijriah kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan kitab al Ahbar As-Sahihah fi Ahkam Siyam Ramadan yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi 83 yang mana sesi 83 ini kita masuk kepada bab yang ke-9 bab perkara yang dimakruhkan secara roja maka perkara yang pertama telah kita bahas di pelajaran yang lalu apa hmm? al-hijamah dalilnya hadis Anas ibnu Malik An Sabit an Anas kisahnya Al Bukhari. Di mana Anas mengatakan kita tidak melarang pengharaman dari al-hijamah namun ditakutkan menjadi doa di siang Ramadan. Sehingga dari sini yang rajih hijamah adalah makruh. Adapun permasalahan dia bukan pembatal seperti hadis Muslim, dan diriwayat Al Bukhari dari Ibnu Abbas. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ihtajama wa huwa saimun dan diriwayat Muslim wa huwa muhrimun. Bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dia berhijamah dan dia dalam keadaan berpuasa dan juga dalam keadaan melaksanakan ihram. Maka ini pendalilan yang jelas, bukan pembatal puasa. Namun jika ditakutkan dia akan lemah di siang hari Ramadan maka makruh hukumnya. Sehingga bagi seseorang yang ingin berhijamah dia mengakhirkan di malam Ramadan maka itu lebih baik. Dengan mengakhirkannya dia mendapatkan pahala. Karena di siang harinya bisa jadi makruh Adapun pembahasan yang kedua ini Qala al-muallif fi kitabih Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkami Siyam Ramadan. Al-amru tsani wa tsalits al-mubalaghah fil madmadah wal istinsyaq. Perkara yang kedua dan yang ketiga dari perkara yang dimakruhkan secara rajih adalah al-mubalaghah fil madmadah wal istinsyaq apa maknanya? Seseorang yang sedang berpuasa dimakruhkan dalam keadaan al-mubalaghah fil madmadah wal istinsyak. Di saat dia itu berpuasa dan melaksanakan kumur-kumur dan juga al-istinsyak maknanya memasukkan air ke lubang hidung dengan menyedotnya. Seperti itu di waktu wudhu. Al-istinsyak. Maka perkara kedua ini adalah perkara yang sunnah. Namun telah datang nas bahwa perkara yang demikian tidak di saat sedang berpuasa. Sehingga al-mubalaghah fil madmadah wal istinsyak keduanya dari perkara makruhati siam dan makna al-mubalaghah adalah masdar min balagha yubaligu mubalaghah wa balaghan idza fil amr maknanya di lugatil arabiyah Mubalaghah adalah masdar dari balaga balagha yubalighu balagon jika dia itu berijtihad dalam segala sesuatu. Maka maknanya di sini al mubalaghah fil madmadah wal mubalaghah fil istinsyak sangat ijtihad sangat keras melaksanakan madmadah berkumur dan melaksanakan istinsak menyedot air di saat berwudu. Kedua ini dimakruhkan. Dan makna al-mubalaghah fil madmadah maknanya adalah terlalu keras dalam keadaan berkumur. Maknanya adalah al-mubalaghah bi idaratil ma fi a'makil fam wa aqasihi wa asdaqih. Terlalu bermubalaghah di dalam berkumur-kumur, memutar-mutar air di mulut, apalagi yang lebih mubalaghah dan dimakruhkan bagaimana berkumur-kumur sampai berbunyi seperti itu. Maka ditakutkan air akan masuk ke mulut. Dan yang diinginkan al-mubalaghah di dalam al istinsyak maknanya adalah fil istinsyak bi isali al-ma ila batinil anf. Di mana dia terlalu menarik sampai masuk kepada dalam dari hidung bahkan batin al anf masuk kepada lubang hidung yang paling dalam. Ditakutkan dia masuk kepada kerongkongan dan akhirnya dia meminumnya dari lewat hidung. Maka dari perkara ijtihad di dalam berkumur sampai seperti itu di sini dan begitu pun al-istinsyak terlalu istihad keterlaluan, maka di sini dimakruhkan. Lalu mana wajah pendalilan bahwa al-mubalaghah fil madmadah wal istinsyak wajahnya adalah bisa mencapai dari al-madmadah wal istinsyak keduanya itu mencapai air kepada al-jauf mimma yusabbib di fasa di saum. Ditakutkan air itu bisa masuk kepada al-jauf. Dan jauf adalah kerongkongan yang mana dengan madmadah apalagi goroh-goroh seperti itu ditakutkan jatuh dan juga balik fil istinsak masuk kepada al jauf maka masuk ke kerongkongan dan ke lambung nanti ini wajah pendalilan. Adapun pendalilan dari segi an-nas maka disebutkan oleh penulis di dalam matan An-Laqit Ibnu An-Laqita An-Laqiti Ibnu Sabrah qala qultu ya Rasulullah akhbirni anil wudu qala asbigil wudu wa khallil baina al asabi' wa balligh fil istinsyaq ila an takuna sha'ima maka berkata Laqit Ibnu Sabrah, "Wahai Rasulullah, berikanlah kepadaku tentang sifat al-wudu." Tentunya pertanyaan ini sifat wudu yang direkomendasikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkata Nabi, wudu yang direkomendasikan maknanya yang afdol, yang disetujui oleh Nabi. Kala asbigil wudu'ah di mana kamu berwudu itu asbel maknanya berijtihad semua yang dilakukan padanya tidak asal-asalan dalam mencuci tangan dalam berkumur dalam beristimsak dalam mencuci wajah dan mencuci sampai kepada siku dan juga mencuci kaki maka asbigil wudu maknanya sempurnakan wudu kamu dan berijtihad dalam istinsyak dan juga dalam madmadah wa khallil bainal asabi' dan bahkan masuk kepada celah-celah jari-jari tangan dan kaki. Wabalik fil istinsyat. dan beristihad dalam menyedot air dengan hidung agar masuk kepada ujung-ujung hidung. Ila antakuna so'imat. Ini poin pendalilannya. Kecuali di saat kamu dalam keadaan berpuasa. Dan di riwayat yang lain wabalik fil madmadah wal istinsak ila antakuna saima. Maka beristihadlah dalam berkumur sampai semua arah berkumur dan juga sampai uh, seperti itu. Kemudian dalam istinsak juga kecuali jika kamu dalam keadaan berpuasa. Maka di saat diberikan istisna ila antakuna sha'ima menandakan bahwa al-ijtihad wal mubalaghah fil madmadah wal istimsyak adalah perkara yang tidak baik. Kenapa? Karena datang exception. Datang al istisna, Datang pengecualian. Balik fil madmadah wal istimsyak ila antakuna sa'ima. Kecuali jika kamu memang berpuasa. Ini wajah pendalilannya sangat jelas. Pengecualian untuk yang berpuasa maknanya orang yang berpuasa awas makruh melaksanakan yang demikian. Apakah maknanya haram? Indah Abdurrahman. Haram balik fil istinsak. Takalam. Ujuman. Bisu. Takalam. Haram au layajuz au kif. Hmm? Mamakna makruh. tidak taraka falaka ajr. Ada makruh. Idan lama anta tatruku hadal amal lak ajr. Amma hadal hadis barakallahu fikum akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah semuanya min tariq Yahya bin Sulaim an Abi Hashim Ismail bin Kathir an Asim ibn Laqit ibn Sabrah dari bapaknya Laqit ibn Sabrah ini di jalan Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dari Yahya Ibnu Sulaim an Abi Hashim Ismail bin Katsir Ismail bin Katsir an Asim bin Laqit ibnu Sabrah an abihi Laqit ibnu Sabrah. Dan dikeluarkan oleh Imam An-Nasai dari jalan Waqi' hadatsana Sufyan an Abi Hashim. Dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalan Abdurrazzaq anak Ibnu Juraid, anak Ismail bin Katsir, Abu Hashim Al-Makki. Baik. Man madaru sanad dari tiga jalan? Abu Hashim berarti antum memeriksa mulai dari Abu Hashim Ismail ibnu Kathir An Asim anaknya sahabat dari bapaknya sahabi Laqit ibnu Sabrah Mulai dari situ. Itulah faidah mengetahui madarus sanad. Madarul hadis. Karena rawi-rawi yang sebelum Abu Hashim itu ada mutabaahnya. Jika do'if pun ada mutabaahnya. Maka bagaimana hukumnya hadis ini? Hada as-sanad sahih. Sanad ini sanad yang sahih. Abu As Abu Hashim, Ismail ibnu Kathir Sikoh. Dan Asim, anaknya sahabi, Sikoh. Maka Abu Isa At-Tirmidhi menghukumi dengan hadis ini hada hadisun hasanun sahih. Hadis ini adalah hadis yang hasanun sahih. Maka barang siapa yang seseorang berwudu dan dia dalam keadaan berpuasa dan sengaja meninggalkan al-mubalaghah fil madmadah wal istinsyaq sengaja meninggalkan mubalaghah di dalam berkumur dan mubalaghah di dalam al istinsyak karena dia puasa dan itu juga di siang Ramadan maka ditakutkan akan masuk air, maka bagi dia pahala di saat meninggalkannya. Kenapa? Karena jika dia melaksanakannya masuk kepada perkara yang makruh. Dan di sini dia meninggalkannya karena dalam keadaan berpuasa. Jadi kesimpulannya, dia mendapatkan pahala karena meninggalkan dari perkara yang bukan haram ini, tetapi dia makruh. Maka makruh itu lawannya dari istihbab, mandub, lawannya dari istilah lain sunnah. Sunnah itu jika kita mengerjakannya, kita mendapat pahala. Jika kita tidak mengerjakannya, kita tidak mendapatkan pahala. Seperti misalnya setelah sholat maghrib, Kemudian kita belajar. Maka sebagian ikhwah di sini ada yang sholat dua rakaat mendapatkan pahala ba'diyah dari maghrib. Dan begitu pun yang tidak, maka tidak mendapatkan pahala. Adapun makruh kebalikannya. Barang siapa yang meninggalkannya karena dalil, karena Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan pahala dengan meninggalkan. Dan barang siapa yang melaksanakannya, dan dia tahu tentang dalilnya maka dia tidak mendapatkan pahala. Maka dari sini apa yang menyebabkan keutamaan bagi manusia al-ilm. Maka seseorang di saat sedang wudhu dan dia bukan orang yang berpuasa. Baik puasa di Ramadan yang wajib ataupun puasa sunnah. Maka dia mendengar adzan duhur santri di sini misalnya. Maka langsung bergegas untuk berwudhu. Maka masuk kepada hadis laqib fal yubalik fil istinsyaq dan juga fil madmadah. Kenapa? Karena dia mempunyai ilmu bahwa ini adalah sunnah. Maka dia lakukan Kamis, dia melaksanakan wudhu untuk sholat duhur wal asr dan juga sebelum maghrib maka dia mengurangi dari ijtihad di dalam istinsyad tidak termasuk tidak memasukkan dalam-dalam sedikit saja dan juga dalam madmadoh tidak seperti itu maka di sini istinsyad itu ya ibadah Allah al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Seseorang yang alim dengan ilmunya dia akan mendapatkan pahala yang banyak dan selamat dari perbuatan-perbuatan yang buruk dari amalannya. Adapun hanya sekedar ahlul ibadah seperti orang-orang awam yang jahil yang mana mereka melaksanakan ibadah sesuai dengan imajinasi dan juga sesuai dengan persepsi mereka tanpa dalil ataupun dalilnya karena nenek moyang ataupun karena bapak-bapak kita dulu mengajarkan kepada kita dan turun menurun tanpa dalil akhirnya dia laksanakan amalan-amalan yang bid'ah yang tidak ada dalilnya dan itu banyak di mana mereka bermodal semangat 45 kemudian masuk kepada perkara yang justru tercela karena perkara itu bid'ah Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Tidak ada bid'ah hasanah. Maka karena ilmu seseorang iktisad fil amal. Dia irit sedikit sedikit-sedikit dalam beramal namun diterima oleh Allah. Maka al-ijtihad Fan ya akhi, kenapa tidak merayakan Isra Mi'raj bersama kami? Ijtihad di sunnah. Kenapa tidak merayakan yasinan setiap Jumat? Padahal semua orang berkumpul di RT ini, giliran masak giliran mengundang orang-orang dan membaca Yasin. Kenapa tidak ikut dengan kami acara happy birthday Nabi, maulid Nabi? Kita tidak melaksanakan yang demikian. Iktisad fil amal. Yang sunnah khairun mimma al-istiksar fil bid'ah. Maka kami tidak melaksanakan yang sun yang bid'ah bid'ah. Kami hanya mengirit ibadah itu yang sunnah-sunnah yang ada dalil. Maka itu lebih baik daripada ahlul ibadah yang dipikirnya melaksanakan ibadah. Ternyata tidak diterima oleh Allah dan masuk bahkan kepada kebid'ahan. Dan masuk kepada ancaman dari Nabi. Ia wa umur fa inna bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. iya dan billahi minan nar. Mungkin ini yang bisa kita berikan. Cuaca berkabut. Kita cukupkan kajian kita. Sebelum itu ditanyakan kepada ikhwah. Rafiq, apa makruhat yang kita pelajari sekarang? Hmm? Hendak ya Aiman, apa makruhat yang kita pelajari sekarang? Al-mubalaghah fil fil istinsyaq wa wal madmadah. Apa maknanya Muhammad? Al-ijtihad fil madmadah wal istinsyaq al istihad maknanya terlalu dalam untuk beristinsyak dan untuk berkumur al-madmadah sampai melaksanakan demikian ditakutkan jatuh. Itu pembahasan yang kita bahas. Rahim, Jadi bukan duduk merenung terus tidak paham apa-apa. Apa yang kita bahas tidak paham. Baik, nanti lagi Kalian belajar bawa. Kalian bawa daftar semuanya namun tidak mencatat. Dicatat, kemudian dibaca. Sebelum belajar itu apa yang akan dibahas, dibaca. Kita dulu juga seperti itu. Waktu di senior high school, junior high school seperti itu, di college. Maka murajaah apa yang telah dipelajari apalagi antum di sini tasmi itu lebih kuat daripada hanya murajaah tapi dihafal matanya Dan juga selain itu diusahakan membaca sebelum kita masuk kepada pelajaran yang baru. Paling sedikit dengan membaca antum mengetahui 50% apa yang akan dibahas. Maka di saat antum duduk belajar, dapat 50% dengan membaca sebelum masuk belajar dan diharapkan 50% lagi di saat pengajar mengajarkan. Oh ini yang kemarin tidak paham. Oh jadi hadis ini yang tadi dari Lakit Ibnu Sabroh ternyata sanatnya sahih. Madarul hadisnya man? Endak. Abu Hashim man ismu? Ismail Ibnu Ibnu Kathir. An Ayo hafal sanad sekali. An man Asim ibn Laqid ibn Sabrah an an Abi. Maka sanadnya sahih. Nikmah. Mengetahui mengetahui hadis dengan sanad dan derajatnya sahih. Sehingga kita melaksanakan balik fil istinsyak, dalilnya hafal dan kita amalkan dan istisnanya, pengecualiannya, exceptionnya di saat kamu berpuasa. Maka di sini ikhwah telah mengetahui ilmu ini. Jika kalian puasa Senin Kamis, melaksanakan wudhu zuhur untuk asar, untuk maghrib, agar tidak yubalik fil istinsyak wal madmadah. Karena makruh. Ditinggal. Dan ditinggalnya itu dapat pahala. Namun, jika antum tidak berpuasa, maka fal yubalik fil istinsyak wal matmadah. Oke? Okay? Understand? Fahim tum? Fahim? Jazakumullahu khair. Kedepannya lebih maju lagi. Grow up. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.